kita boleh makan enak untuk menghadirkan syukur seperti Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali di saat minum air dingin sedikit diprotes oleh murid beliau, "Ya Imam, engkau minum air dingin." Tidak kebiasaannya orang-orang orang yang ahli ibadah itu bersenang-senangan di urusan dunia. Oh, minum air dingin dipermasalahkan. Setiap hari pakai es Menurut orang-orang besar itu minum berle minum dingin sudah dianggap berlebihan. Cuma Imam Ali waktu minum air dingin rupanya punya niat. Allah ini la ashrabul baridah sungguh demi Allah aku minum air meminum air yang dingin di astakhrija syukra min samimi kalbi. Aku ingin mengeluarkan syukur dari hatiku. Jadi ingin mensyukuri. Jadi makan itu untuk menghadirkan syukur. Bukan pikirannya yang lain-lain, makan hanya mumpung kesempatan ini makanan khas khas mana ini nah, semuanya khas setiap kota punya khas tak taunya nggak cukup setiap desa punya khas akhirnya kerjaannya makan dok saya masuk desa khas saya pengen makanan khas desa ini waduh habis ya. minum air dingin saja dipermasalahkan dan saya tidak Imam Ali mengatakan aku minum air dingin untuk mengeluarkan syukur dari hatiku dan Nabi mendidik Artinya kalau kita selesai makan bisa makan kenyang. Jangan lupa bahwasanya itu adalah nikmat. Tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di engkau bakal ditanya kelak tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian semuanya.